Bismillah Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya Naam Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Wal murad min hadihi al-kalimati ma'naha la mujarrad lafziha Dan Rasulullah SAW ternyata datang kepada mereka yakni kepada kaum Quraisy mengajak mereka berdakwah kepada mereka untuk menuju kepada kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Kata Syekh, wahia la ilaha illallah. Dialah kalimat la ilaha illallah. Naam. Wal muradu min hadhil kalimati ma'naha. Yang dimaksud dari kalimat ini tadi adalah makna yang dikandung bukan sekedar pengucapannya. Nah, la mujarradu lafziha tidak sekedar yang dimau oleh Rasul mengucapkan la ilaha illallah tetapi maknanya nggak mau dilaksanakan makna yang dikandung oleh ucapan tersebut kalimat la ilaha illallah tidak mau diamalkan dan ini Quraisy pun nggak mau sama-sama nggak mau nah Rasulullah nggak mau orang-orang Quraisy mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tetap nggak mau meninggalkan Latta wal Uzza ya dan orang Quraisy pun nggak mau saya mengucapkan karena saya tahu kalau saya mengucapkan pasti kami harus melepaskan dan meninggalkan itu jadi mereka orang-orang yang konsekuen dalam ucapannya nggak nggak mau ucapkan la ilaha illallah la mau apa ana mau nggak mau ikut seorang penyair yang majnun nah jawabannya seperti itu nah kenapa orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah nggak sekedar mengucapkan uh, dakwahnya ini mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah kemudian selesai tidak mereka faham bahwa yang dimaksud oleh Rasul adalah la ilaha illallah secara pengucapan dan sekaligus secara makna diamalkan yaitu meninggalkan semua bentuk tawasul segala bentuk permohonan kepada selain Allah segala bentuk penyandaran diri kepada selain Allah <clears throat> ini yang dimaksud oleh pernyataan beliau <clears throat> maknaha la mujarradu lafziha <clears throat> wal kuffaru al juhal يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Kata beliau, orang-orang kafir yang bodoh yang dinyatakan jahiliyah itu tadi, ya'lamun, mereka benar-benar tahu anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bihadil kalimah bahwa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalimat ini tadi, kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, huwa ifradullah taala bita'alluq pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara at-ta'alluq menggantungkan diri, menggantungkan kepentingannya, menggantungkan jiwanya dan kebutuhannya hanya untuk Allah. Jangan menggantungkan kepada ladda. Jangan menggantungkan diterimanya atau tidaknya istighfar kalian kepada Latta dan Uzza. Jangan menggantungkan selamatnya kalian dari azab kepada syafaat orang-orang soleh tersebut jangan ini yang dimaui oleh Rasulullah dan orang-orang musyrikin memahami apa yang dimaui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak perlu belajar tasfus subuhat ya nggak perlu belajar kitab tauhid Abu Jahal nggak perlu belajar Nah, kalau kita kan harus belajar dulu untuk mengerti apa itu la ilaha illallah harus belajar kita. Abu Jahal nggak perlu belajar. Waktu Rasulullah menaik ke atas sofa, naik bukit gitu, Rasulullah menyatakan, "Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan kalimat la ilaha illallah pasti kalian akan selamat. Faham Quraisy. Nggak perlu qala mu'allifu rahimahullah nggak perlu. Pinter. Nah, ini mereka. Enggak. Apa jawabannya? Ini yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah yang menunjukkan tentang pinternya orang Quraisy. Nah, walaupun mereka jahil, ya, walaupun mereka dinyatakan jahiliyah, tapi pintar paham. Nah, karena fahamnya itu terus kemudian nggak mau mengikuti, ya akhirnya diberi nama apa? Jahiliyah. Nah, Abu Jahal itu kunyahnya dulu sebelum Islam Abu Hakam orang yang pinter yang bijaksana di dalam menentukan keputusan-keputusan ketika terjadi pertempuran antar kabilah Quraisy, perselisihan dalam urusan dagang, dalam urusan tanah ini. Abu Al-Hakam ini tadi Abu Jahal yang berada di depan memutuskan. Tapi ketika Islam datang dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensinya tentunya yang dia pahami dirubah menjadi Abu Abu Jahal bapaknya kebodohan. Nah, yang tadi semulanya bapaknya kebijaksanaan yang penuh dengan hikmah. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah. Naam. Wal kufru bima yu'badu min dunillah dan bahwasanya juga yang diinginkan oleh Rasul dari kalimat la ilaha illallah ini adalah pengingkaran terhadap segala yang diibadai selain Allah Pengingkaran terhadap segala yang digantungi, yang ditawakali selain Allah Azza Wajal. Ini yang dimaui oleh Rasulullah. Wal bara'atu minhu. Dan sikap berlepas diri. Ya. Berlepas diri. Bukan sekedar kufur. Tetapi bara'ah. Benci dan berlepas diri terhadap segala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah fa'innahu lamma qala lahum sesungguhnya beliau Rasulullah ketika berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy qulu la ilaha illallah katakan kalimat la ilaha illallah qalu aja'alal alihata ilahan wahida apakah kemudian setelah kami mengucapkan la ilaha illallah mau dijadikan ilah-ilah ini tadi ha Habib Latta Sayyid Wud Sayyid Nasr Al-Mukarram uh, ah, Barakallah Ya'uq ah. Al-Wali Yaghuth eh, ini wali ini semua ini orang-orang saleh ini siapa yang menyatakan bahwa mereka itu orang-orang saleh nanti akan disebutkan oleh Syekh dalilnya satu persatu sebelumnya sudah kita sempat singgung bahwa Ibnu Abbas menjelaskan siapa itu Wad, Wasu'a, wa Wayaguk, Wanasr, Bahwa mereka adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Allah Nuh yang ketika meninggal dunia tidak bisa menerima orang-orang yang ditinggal bersedih kehilangan kakek, kehilangan nenek moyang, kehilangan ayah yang solihin bukan ketinggalan ketinggal atau ditinggalkan oleh seorang ayah dan kakek yang nggak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat amalan soleh, tidak ditinggalkan oleh para perintis-perintis, oleh para uh, aulia, mereka akhirnya bersedih. Diadakanlah acara peringatan-peringatan kematian, diadakanlah kemudian uh, pengagungan dan uh, apa namanya itu uh, pelestarian apa yang mereka tinggalkan dari peninggalan-peninggalan bajunya, kemudian tempat duduknya. Oh dulu duduknya di sini, dibangun monumen. Nah, oh dulu kalau dia sholat di sebelah sini, dibangun lagi monumen lagi. Nah, oh kita buat gambarnya, dilukislah gambarnya. Nah, ha, ini mereka dahulu sampai berlanjut berlanjut berganti generasi berganti zaman sampai akhirnya mereka diibadahi. Bagaimana bentuk ibadahnya? Bentuk ibadahnya ketika mereka mau minta ampun kepada Allah karena berdosa, habis bunuh orang dalam perselisihan kemarin, datang ya, ya Latta, ya Uzza. Nah, sampaikan kepada Allah, ya Latta, ya Uzza, oh, ya Rabbi. Nah, bilatta Wubiswa wa yahud Kalau sekarang Ya Rabbi bil Mustafa Balig maqasidana Waghfir lana ma mawa Naam Ya wasi'al karami Apa maknanya ini? Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabb Dengan perantara al-Mustafa. Siapa al-Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik maqasidana, sampaikanlah kebutuhan-kebutuhan kami, keinginan-keinginan kami. Waghfir lana ma madha. Ya Allah, dengan Mustafa ini pula dengan eh, wasilah dia ya Allah, ampunilah apa yang telah lalu dari dosa-dosa kami. Hah? Sama apa tidak? Nah, inilah yang dilakukan oleh musyrikin dahulu Ikhwani fiddin, Hafizhukumullah Ayat ini menunjukkan bahwa benar-benar Abu Jahal dan yang bersamanya mengerti maksud Rasul. Mengerti apa yang dimaui oleh Rasul saw. walaupun nggak belajar Fathul Majid. Apa? Coba perhatikan. Aja'alal aliha ilahan wahida? Inna hadha la syai'un ujab. Ini suatu hal yang aneh, ajaib dari Muhammad ini. Masa nggak boleh kita menghormati wali-wali Allah tidak boleh kita menyayangi mereka Hah? ini jawabannya nah ikhwani fiddin azzakumullah coba kita lanjutkan setelah ini qala fa idza arafta anna juhalal kuffari ya'rifuna dhalika ajabu mimman yad'i al-islama wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimati ma 'arafahu juhal kafarah kalau sudah engkau tahu bahwasanya orang-orang jahil dari orang-orang kafir musyrikin itu mereka mengerti memahami maksud daripada la ilaha illallah adalah suatu hal yang aneh dari seseorang atau mereka-mereka yang mengaku keislaman mengaku bahwa dirinya muslim tetapi dia tidak mengenal tidak memahami maksud daripada kalimat la ilaha illallah tafsir daripada kalimat la ilaha illallah apa yang sebenarnya telah dikenal dan dipahami oleh orang-orang kafir yang jahil tersebut nah kif mana yang lebih parah kira-kira fa ikhwani fid din azzakumullah inilah kondisi umat Islam yang seperti saya jelaskan pada pertemuan yang lalu Siap salah satu di antara mereka pada hari ini Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Seribu kali di dalam sehari Sambil menggelengkan kepala Ke kanan ke kiri La ilaha illallah La ilaha kada Wala yafham, gak faham Apa maknanya La ilaha illallah Dia menyatakan La ilaha illallah Padahal di atas kuburan sekaligus di atas kuburan. Tapi setelah mengucapkan la ilaha kemudian mereka menyatakan Rabbi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanfariju bihil qurab wa tanhallu bihil uqad Ini baru lo mengucapkan la ilaha illallah. Baru selesai tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah itu apa ucapannya? Ya Allah. Berikanlah solawat yang sempurna kepada Rasul dan salam yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad. Yang dengannya, dengan Muhammad ini tadi, terlepaslah segala tali kesulitan. Terlepaslah segala bentuk ikatan musibah. Ah dan dengan Muhammad ini tadilah terpecahkan semua permasalahan. Nah, semua kesempitan menjadi lapang dengan Muhammad bukan dengan Allah. Nah, coba perhatikan ikhwani fid azzakumullah siap mengucapkan la ilaha illallah nggak paham apa maknanya la ilaha illallah nah i'rabnya wah luar biasa sudah jago apa itu la? Faham dia i'rabnya, tapi dia gak faham sebagaimana fahamnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal belum ada dahulu la ini namanya nafialil jins, nggak ada. Ya. Ilaha nakirah. nggak ada itu di Arab seperti itu. Itu diletakkan oleh ahli nahwu setelah zaman Rasul, ya. Yang mereka teliti dari hasil pembicaraan Arab dan Al-Quran nah baru diletakkanlah grammarnya itu tadi ya nahunya itu baru diletakkan oleh mereka penamaan mubtada wa khabar tanya kena bujal nggak tahu apa mubtada apa khabar nggak faham, ya tamyiz nggak kenal nah tapi mereka faham apa maksud daripada la ilaha illallah ucapkan la nggak mau Duh, kamu nggak beriman bahwa Allah ada. Oh, beriman. Siapa tadi yang mengatakan Allah nggak ada? Tak sembelih. Loh betul. Coba suruh Lenin suruh muncul pada masa Abu Jahal. Suruh mengucapkan bahwa nggak ada di dunia ini Allah, nggak ada di alam sebenarnya Allah nggak ada. Disembelih sama orang-orang musyrikin. Coba. Iya. Gak macam-macam. Allah ada. Loh, ya sudah ucapkan la ilaha illallah. Enggak, enggak mau. Loh, apa kamu nggak yakin bahwa Allah itu pencipta alam semesta? Yakin. Siapa? Ada yang mengucapkan bahwa Allah bukan pencipta alam semesta. Penggal betul sama mereka. Lo betul nggak main-main ini. Nah, mereka orang yang faham betul kalimat la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La. Nggak mau. Les kenapa? Kemudian kita nggak boleh untuk dekat kepada Latta wal Uzza. Nggak boleh. Nah, faham. Ini ikhwani fiddin kondisi musyrikin Quraisy. Nah, bandingkan dengan kondisi umat ini sekarang nah kita bandingkan nah yang tadi uh, mengucapkan kalimat la ilaha afdalu dzikri qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah semua ikut rame ya setelah itu langsung buat cirik. subhanallah ma'adzama hadzal jahl betapa besarnya kebodohan ini nah menimpa umat Islam dan kita akan tahu lebih parahnya kesyirikan umat ini dibandingkan kesyirikan jahiliyah dahulu nanti akan disebutkan oleh penulis insyaallah kita lanjutkan qala bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani nah bahkan mereka orang-orang yang di zaman kita ini mengira bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu sekedar pengucapan saja dengan huruf-hurufnya tanpa disertai adanya keyakinan hati tentang makna-makna yang dikandungnya ini nah kondisi yang ada di zaman kita ini wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra illallah orang yang terpandai wal hadiq orang yang paling jenius yang paling hakim ya, di antara mereka yang ada di zaman kita ini sekarang mengira bahwa makna la ilaha illallah itu la yakhluqu wa la yarzuq nah wala yudabbirul amra illallah tidak ada yang menciptakan dan memberi rezeki serta mengatur alam semesta ini kecuali Allah ini yang paling pandai yang paling pinter di antara musyrikin di zaman ini atau sufia di zaman ini di dalam mengenal kalimat la ilaha illallah. Tingkatan yang sebelumnya hanya mengucapkan saja, nggak faham Yang tertinggi yang paling pinter apa maknanya la ilaha illallah? Ai la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Abu Jahal nggak nggak memahami ini. Ya. Abu Jahal tidak pernah menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah, nggak pernah mereka. Faham? Karena mereka faham bahasa Arab bahwa kalimat Khalid itu bukan kandungan makna ilah. Faham tuh ya, ikhwan? Nah, kita tulis. La ilaha illallah. Nah, sebagian eh, atau kebanyakan daripada muslimin di zaman kita ini yang tidak mengerti kalimat la ilaha illallah dikiranya bahwa la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan tidak mengandung makna konsekuensi yang harus diamalkan oleh mereka sehingga dengan ringan mereka mengucapkannya nah yang terpandai dari mereka yang termasuk uqala yang berakal itu mengartikan ini la ilaha illallah dengan arti la khaliqah la razika Naam la mudabbira illallah Nah ini yang dimanakan oleh mereka Abu Jahal nggak mau menafsirkan ini Abu Jahal walaupun nggak pernah belajar di Al Azhar ya walaupun nggak pernah belajar di Al Azhar nah nggak mau coba tanyakan la ilaha illallah apa artinya apa artinya la khaliqa illallah? Oh, ini bukan orang Arab ini mungkin. Dikira gitu. Ini mungkin dari Swiss. Nah, eh enggak paham. Enggak ada dalam bahasa Arab khaliq ini kandungan makna dari kalimat ilah. Enggak ada. Enggak ada dalam bahasa Arab baik di Al-Quran maupun Sunnah maupun syair-syair mereka bahwa rozik itu bagian dari mana ilah. Enggak ada. Nah, mereka faham bahwa ilah itu asalnya dari kalimat alaha ya'lahu yang bermakna abada ya'budu. Faham? Tapi sekarang mau sok pinter mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Dari mana ini? Berani-berani menafsirkan kalimat ini ini datangnya dari langit dari Allah. Nah. Faham tuh ya Loh, apakah keliru kalau kita menyatakan tidak ada pencipta selain Allah? Keliru enggak? Keliru enggak? Kalau kita menyatakan tidak ada pencipta selain Allah. Nah, ragu kan? Keliru nggak? Hah? Loh, jangan aklamasi satu yang Anda tunjuk. Hah? Iman, ayo. Keliru nggak kalau uh, eh, dicantakan la khalika illallah? Hah? Nggak keliru? Nah, yang nggak keliru. Memang nggak ada pencipta selain Allah. Nah, tetapi ketika makna ini dijadikan makna la ilaha illallah, diletakkan sebagai definisi la ilaha illallah, di sini keliru. Ini, paham tuh ya kawan? Di sini letak kelirunya. Naam. Fabarakallahu fikum. Qala fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah tidak ada sedikit pun kebaikan pada seseorang yang mana kondisi orang-orang jahil dari orang-orang kafir lebih pandai dari dia tentang makna la ilaha illallah. Enggak ada kebaikan sama sekali sudah. Fahim tu ya Fa ini suatu hal yang penting untuk difahami oleh setiap muslim. Fala khaira, enggak ada kebaikan pada seseorang yang kondisi dia ya, kondisinya seperti ini di mana orang-orang kafir yang jahil tersebut lebih pandai dibandingkan dia tentang makna la ilaha illallah idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin wa arafta syirka billahi alladhi qala fihi alladhi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Kata beliau, jika Anda telah tahu dan faham apa yang aku katakan kepada Anda ini tadi dengan pemahaman yang bersumber dari hati, ma'rifatu qalbin. nam wa arafta dan engkau telah mengenal apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang syirik ini Allah la yaghfiru ayyu syaraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah hanya akan mengampuni yang tingkatannya di bawah dosa kesyirikan tersebut bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Kalau engkau sudah mengerti tentang syirik yang Allah sebutkan ciri-cirinya atau nilainya seperti ini di dalam Al-Qur'an bahwa tidak akan mengampuni barang siapa yang meninggal dunia belum minta ampun darinya. Nah, wa arafta dinallah alladhi arsala bihi rusula min awalihim ila akhirihim dan engkau telah mengerti tentang agama Allah ini yang Allah dengannya telah mengutus para rasulnya para nabinya dari awal sampai akhir yakni dari Nuh sampai yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yaqbalullaha min ahadin dinan siwahu yang sama sekali Allah tidaklah menerima dari seorang pun agama apapun kecuali agama tauhid ini tadi. Nah, wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza dan engkau telah mengerti bagaimana kondisi tentang kebanyakan atau mayoritas manusia dari bentuk kebodohan tentang makna tauhid ini tadi tentang makna din tauhid. Sekarang Syekh menggambarkan. Coba perhatikan, renungkan sekarang kata beliau. Lihat bagaimana kondisi musyrikin. Yang seperti itu kondisinya. Mereka mengerti kalimat la ilaha illallah tapi nggak mau mengucapkannya. Nah, sementara kondisi kebanyakan umat sekarang ini dengan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi nggak mengerti apa itu makna yang dikandung konsekuensi yang dikandung oleh kalimat ini nggak faham bahkan jangankan yang awam yang sudah belajar pun dari mereka nggak faham apa itu la ilaha illallah ketika kita melihat mayoritas seperti ini bagaimana tidak mayoritas kita lihat berapa jumlah yang mengerti. Kalau kita digolongkan orang yang mengerti, kira-kira berapa jumlahnya? Coba kita perhatikan. Kita tanya, adakan sensus coba. Hah? Dari masjid-masjid habis sholat Jumat, bubaran sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ada petugas sensus buat 100 ikhwan keliling. Tanya satu persatu. Atau kalau ingin lebih tenang suasananya, oh itu ah, saya nggak bisa jawab keburu-buru, mau pulang Jumat tadi saya lapar. Nah, datang ke rumahnya satu persatu, ambil contoh ya di kampus seribu orang, di Pakem sini seribu orang, datangin ke rumah. Apa makna la ilaha illallah? Coba, ada kan sensus. Nah, apa makna la ilaha illallah? Apa artinya iman kepada Allah? Tanyakan kamu beriman gak kepada Allah? Maaf Bapak, eh, kita kan sama-sama beriman. Bapak beriman kepada Allah? Iya. Eh, maaf Pak, apa maknanya iman kepada Allah? Kira-kira apa jawabannya? Hah? Kira-kira apa jawabannya? berjaya kalau Allah itu ada. Kan iya? Nah, yang satu lebih pintar lagi Jawab tetangga sebelahnya, "Oh, maksudnya adalah beriman bahwa Allah itu pencipta." Nah, yang sebelahnya kebetulan SAG gitu lah. Ya. Fahim tuh? Jadi maknanya naik dikit gitu lah. Nah, fabarakallahu fikum ya ikhwan, ini kondisi muslimin mayoritas seperti ini. Nah, Syekh sekarang mau masuk kepada suatu pembicaraan penting bagi kita. Untuk kita merenungi kondisi yang seperti ini. Sudah kalau sudah direnungi, kata Syekh kemudian beliau menyatakan kalau engkau sudah mengerti kondisi yang seperti ini, bagaimana mayoritas umat ini afadaka faidatain. Memberikan kepada engkau dua faidah penting. Dua faidah penting yang harus kita ketahui dua faidah ini. Faidah diambil dari hal apa? Antum sahal Nah, Ivan, faedah faedah ini yang akan disebutkan diambil dari apa? Disimpulkan dari apa? Amir. Nam, Ibrahim. Hah? Makna la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya siapa yang bisa menjawab? Satu, dua Tiga Empat enam Hendak ya, ya Hasan ah santa Allah barik fik enam, Yakni akan diambil faidah ini dari kesimpulan bahwa mayoritas umat ini tidak mengenal makna la ilaha illallah bahkan al-hadith minhum yang pandai pun dari kalangan mereka tidak ngerti apa itu kalimat la ilaha illallah ada dua faidah penting kalau Syekh al-ula yang pertama faidah yang pertama Al-farahu fadlillahi wa rahmatihi <clears throat> Bergembira senang dengan adanya fadl minallah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dalam bentuk apa? Diberikannya kepada kita faham, pengertian tentang makna la ilaha illallah. Nah, keutamaan ini karunia dari Allah. Ketika kita faham, oh makna la ilaha illallah itu begini maksudnya suatu nikmat yang terbesar karunia dari Allah wa dan rahmat dari Allah <clears throat> lu apa boleh bergembira dengan keutamaan dan karunia yang diberi oleh Allah bukan sombong itu Ustaz Lah, itu bukan bagian daripada sombong buktinya Allah menyatakan dalilnya qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Katakan wahai Muhammad kepada mereka Hanya dengan karunia dari Allah lah Dan juga berkat rahmat Allah lah Hendaknya mereka itu bergembira Falyafrahu Bersenang Nah, huwa khairun Karena sesungguhnya keutamaan atau karunia dari Allah itu tadi lebih baik, lebih mulia, lebih besar nilainya mimma yajma'un dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Lebih baik itu semua. Maka bergembiralah. Sekarang kita merasakan kesenangan tersebut. Nah, merasakan Barakallahu fikum. Betapa gembiranya kita ketika diberi karunia ini tadi. Fadl minallah. Apa itu fadl yang diberikan? Apa karunia yang diberikan kepada kita? Al-faham. Wal-ma'rifah. Wal-ilm. Bima'na la ilaha illallah. Ilmu tentang makna la ilaha illallah. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah. Sekarang kalau kita ditanya, apa makna la ilaha illallah? Jawabannya semua kita tahu insyaallah kecuali yang lupa la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Fadzabhu kulluhu lillah wan nadhru kulluhu lillah wal istighatsatu kulluha lillah wal isti'anatu kulluha lillah azza wajal wasyafa'atu kulluha lillah faham war rasul la yamlik syai'an li nafsih darran wala naf'an lo Rasulullah nggak punya apapun untuk dirinya sendiri ha nggak punya apa-apa lo katanya punya syafaat iya miliknya Allah ha nggak mampu Rasulullah memberikan syafaat kalau nggak diberi izin oleh pe pemiliknya nah faham alhamdulillah kalau mau minta ampun, minta ampun saja kepada Allah. Nggak perlu ziarah ke kuburan wali, nggak perlu. Faham, ini makna la ilaha illallah. Faham makna la ilaha illallah secara definisi ringkas yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Ini definisi ringkas dan alhamdulillah diberi juga oleh Allah karunia faham dan ilmu tentang definisi la ilaha illallah dalam bentuk praktek amalan sehingga dia tidak mau bertawakal kepada selain Allah tidak mau berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa melepaskan dari berbagai macam bentuk kesempitan dan kesulitan nggak mau karena dia yakin hanya pada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini fadl Allah karunia ini faidah al-ula Fahim tum? Apa al-faidan ula? Al-farah bifadlillah, gembira terhadap atau dengan sebab karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fa al-faidah al-ula. Nah, kemudian beliau menyatakan setelah itu Barakallahu fikum وأفادك أيضا الخوف al dan yang kedua faedah yang kedua yang bisa disimpulkan dari kondisi umat yang ada seperti ini adalah al khawf lawan dari yang pertama apa itu takut khawatir yang sangat untuk dia menjadi golongan orang yang tidak mengerti baik secara definisi ringkasnya ataupun tidak mengerti di dalam merealisasikan, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Sudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah dia mengerti bahwa la ma'budah bihaqin illallah. Tapi dia nggak faham secara rinci atau bagian-bagian tertentu dari makna la ilaha illallah. Sehingga dia masih berkeyakinan misalnya bahwa kalau um, apa beristighfar kepada Allah di dekat kuburan wali itu lebih didengarkan. Nah, ini bagian rinci atau berkeyakinan bahwa syafaah itu dimiliki oleh Rasul Alaihi Wasallam sehingga diminta dari Rasul. Nah, nah ini kekeliruan di dalam mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah khawatir jangan-jangan saya keliru dalam satu poin dari sekian poin makna la ilaha illallah takut nah khauf yang kedua takut mayoritas umat seperti ini nah anak takut kepada diri anak sendiri dan kepada anak-anak sendiri sehingga ya ikhwani fiddin azzakumullah <clears throat> nah Semakin seseorang mengerti tentang makna la ilaha illallah Semakin dia memiliki ilmu tentang makna la ilaha illallah Semakin kegembiraannya tinggi Semakin besar tingkat kegembiraannya Yang akan mendorong dia untuk bersyukur kepada Allah Ya Yang kedua akan mendorong dia untuk takut Takut terhadap dirinya dan terhadap duriahnya Oleh karena itu Ibrahim alaihissalam Nabi Allah Ibrahim karena pengertian dia tentang kalimat la ilaha illallah karena fahamnya beliau tentang kalimat la ilaha illallah beliau menyatakan wajnubni wabaniya an na'budal asnam ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari peribadatan kepada al asnam ini nah minta kepada Allah dengan penuh takut nah Fa'ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua faedah penting yang uh, bisa diambil dari uh, apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah uh, tentang uh, bagaimana kondisi umat ini yang mayoritasnya mereka berjatuhan dengan atau enam jatuh dalam kesyirikan dan bergelimang dengan kejahilan dan kebodohan tentang dinil Islam ini. Enam. wallahu taala alam bisawab. Ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Kalau tidak ada, ada satu hal penting <clears throat> yang perlu disampaikan yakni uh, pelajaran uh, durus seluruh yang disampaikan oleh Al Ustaz Yasir sampai pada jilid yang kedua, bukan begitu? Nah, eh, dan sebagian ikhwan menginginkan beberapa ikhwan menyampaikan kepada ana sebagiannya ingin mengulang yang nggak naik kelas ada yang nggak naik kelas ya nah nggak naik kelas karena uh, sehari datang tiga hari nggak datang sekali pertemuan datang tiga kali pertemuan nggak datang nah sampai ustadznya malas ngeliat aduh ini si fulan minggu lalu nggak hadir sekarang hadir minggu yang kemarinnya sudah dua minggu nggak hadir sekarang hadir akhirnya ustadznya capek malas mau ngajar nah ini penting Nah, bagi ikhwan untuk diketahui selama seorang lebih ilmunya dari kita maksimalkan istifadah dari dia yang kita mampu. Selama seorang masih lebih ilmunya dari kita, ambil dari dia. Mumpung ada, mumpung ada kesempatan belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal penting. Ah, kemudian atas dasar itu insya Allah akan dibuka pelajaran durus seluruh dari jilid yang pertama. Nah, waktunya nanti akan diatur. Nah, dan diharapkan ikhwan bisa menggunakan nikmat ini. Nah, digunakan nikmat ini pada tempatnya. Nah, fa barakallahu fikum. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah anda yakin dari yang hadir ini sekarang uh, tidak sedikit jumlahnya yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Anda yakin. Nah, kalau tajwid memang sulit, minimalnya makharijul huruf. Makharijul huruf ya. Itu penting. Walaupun nggak bisa idgham, ya dan yang lainnya itu nggak jadi masalah nggak merubah makna gitu loh tetapi kalau yang keliru itu makhrajul huruf nah, ini yang bahaya nah misalkan dia nggak bisa menyatakan uh, innalladzina amanu misalkan in itu nggak merubah makna kalau dikatakan innalladzina amanu nggak merubah makna tetapi sebaiknya Al-Qur'an dibaca dengan seperti itu Sebaiknya Al-Quran dibaca dengan cara seperti itu Nah ada itu om Dan yang lainnya dari hukum-hukum tajwid Namun yang penting Untuk antum kuasai minimalnya adalah Makharijul huruf Makharij al-huruf Nah barakallahu fikum Innallaha sami'un alim Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha pedih artinya keliru siapa yang bisa menemukan kekeliruannya alim ya karena sudah diartikan tadi bingung apa sih kok Ustaz kelirunya di mana sih iya kan kelirunya di mana sih Ustaz nah Hah? Ini bahaya. Yang tadinya maknanya innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui Akhirnya berubah Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha pedih Na'udzubillah Bahaya kan? Kan iya? Ah, ini suatu hal yang penting Untuk dikuasai oleh ikhwan Makharijul huruf Nah Makharijul huruf dikuasai dengan tepat Dan ini wajib untuk belajar Apa dalilnya? Allah perintahkan di dalam Al-Quran waradtilil Qur'ana tartila nah tertil sesuai dengan makharijul huruf harfan biharfin nah ya syukur-syukur bisa belajar nanti sekaligus dengan tajwidnya tajwid praktek eh, ilmu apa namanya itu yang langsung diaplikasikan Gak belajar apa namanya kaidah-kaidahnya enggak tapi langsung terapan ahsan ilmu terapan nah fahim tuh ya ikhwan fa ha dibaca ha nah wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula siapa yang bisa menyebutkan kesalahan-kesalahan Hah, anak tunjuk. Nah, sebutkan kesalahan-kesalahan yang anak baca tadi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Hah? Padahal kadang-kadang dibaca dengan lantunan yang wena misalkan ya. Subhanallah imam masjid ini Masya Allah Padahal ketika kita baca Dengarkan ya Allah ancur ancuran katanya Nah ada penting berubah maknanya Dan bahaya fi nufikha fissur bisat Dibaca wa nufikha sur, Gak faham Kalau ini ini ya ikhwan oleh karena itu insya Allah ada Eh, dan ini pelajaran wajib aini tahu wajib aini Hah? wajib aini harus belajar Quran Hah? harus belajar Al-Quran nah insya Allah akan ada satu ikhwan yang akan mengajarkan antum mudah-mudahan mulai hari ini ba'da zuhur Kemudian setelah itu durusul lughah. Nah, kemudian setelah itu durusul lughah. Nah, sudah faham kasyfus syubhat tapi belum bisa baca Quran lah bahaya. Bahaya enggak? Nah, ini suatu hal yang sangat penting bagi ikhwan. Nah, ada yang perlu disampaikan? Ide, masukan, Nah, Hasan. Hah? Mulai minggu depan? Oh, minggu depan saya. Subhanallah. Katanya mulai minggu depan. Oh, kok mulai? Pada minggu depan Insya Allah Iya. Kajian Elkibanya di mana? Universitas Muhammadiyah. Nah, Yomul Ahad ya. Sabtu Ahad apa Ahad aja? Ahad Senin. Nah, Hakada ada yang perlu disampaikan. Nah, Abdullah. dua jam. Artinya waktunya berbeda atau Iya begitu Waktunya bersamaan Dua pengajar Kalau ingin waktunya berbeda Ya mungkin dua pengajar juga eh, Asal sabar ikhwan Karena dengan adanya pelajaran Al-Qira'ah ya, Kemudian uh, Barakallahu fiqh Lughah akan selesai baru eh, akan baru selesai pelajaran pas pada waktu sholat asar. Nah, ini nah kalau mau ditambah durus seluruhnya dibagi dua jam karena yang ikut pada kitab awal dan sudah selesai darinya dan sekarang pada kitab yang kedua ingin murojaah ikut lagi bisa kalau waktunya dipisahkan. Tapi kalau waktunya dijadikan satu, maka yang kelas 2 tetap kelas 2, yang kelas 1 tetap kelas 1. Nah, mustalah. Insya Allah asal Qurannya selesai. Nah, asal Qurannya sudah bagus, nah, nanti ada pelajaran mustalahul hadis. Nah, ada pelajaran mustalahul hadis. Nah, untuk ummahat insya Allah akan ada pelajaran juga al-qiraah. Nah, untuk ummahat sehingga ikhwan yang membawa ummahat tolong bagaimana caranya bisa sabar. Nah, bisa sabar untuk mendapatkan ilmu ini tadi ada yang akan mengajar mereka dari kalangan ummahat al-qiraah. Nah, Fa ini kesempatan nikmat yang sangat mahal. Sangat mahal sebelum kita meninggal dunia dalam keadaan kita belum mengerti bagaimana qiraatul Quran. Nah, fahimtum ya ikhwan? Nah, kalau sudah berusaha tetap nggak bisa misalkan sudah berusaha belajar uh, eh, kiroati satu, kiroati dua dan seterusnya sudah selesai nggak bisa ya sudah lah yukan nafsan illa usaha tapi dia terus berusaha Allah akan nilai usaha dia. Tapi kalau sama sekali malas atau malu, nah, ini yang Allah jatuhkan kepada dia al-ithm, dosa ketika dia tidak mau belajar, menghindarkan dirinya dari pelajaran imma karena malas atau karena disibukkan dengan perkara dunia sehingga seumur hidupnya dia nggak pernah belajar tentang Quran kemudian atau karena malu maka ini semua dia akan menanggung beban dosanya karena ulama menyatakan wajib belajar qiraatil Quran karena dia akan sholat dengan Quran sholat dengan apa subhana misalkan doa kalau uh, anda tunjuk sekarang ini ya. Nggak boleh malu. Nah, Anda tunjuk sekarang ini. Barakallahu fikum. Naam. Siapa yang Anda tunjuk? Nah, menunduk sekarang semua. <laughs> Yang nunduk malah ditunjuk. Nah, yang nunduk malah ditunjuk. Barakallahu fikum Zaid. Ha, baca, apa itu doa sujud? Yang keras, sini sini. Nah, tidak boleh malu, nggak boleh apa. Semua kita punya kekurangan. Hah? Hah? Doa sujud. Subhana Rabbiyal azim. Sujud. Ah, subhana rabbiyal a'la. Sudah berapa kesalahan? Ini sama banyak ikhwan yang seperti ini nggak sengaja di waktu sholat atau memang nggak bisa karena nggak belajar coba bagaimana doa sujud subhana Rabbia al a'la kalau dibaca subhan ha, seperti anak ada tetangga anak ada masjid itu kalau subuh ya sebelum komat Orangnya sudah tua, masya Allah. Orang lain mengiranya fasih jiddan, tetapi ketika dia membaca subhana ah, ah, apa namanya? Subhanallah bihamdi Subhanallah al Astaghfirullah Kata dia diulangi ninta seratus kali atau berapa Tapi anda dengarkan bacaannya itu Subhana wa bihamdi Subhanallah al Subhanallah al Astaghfirullah Coba subhana wa bihamdi Apa itu hamada? hamada. Coba berubah maknanya. Kira-kira mau diterima enggak sama Allah? Mau diterima Ustaz, Allah itu ghafurur rahim. Iyalah kalau belajar. Nah kalau enggak belajar, apa bisa diterima oleh Allah? Enggak pernah mau belajar. Enggak pernah mau merasa bahwa dirinya kurang dalam hal ini. Berubah makna. Padahal ini sholat. Nah, At-tahiyatu dibaca at-tahiyatu Saya nanya kan, tidak kalau baca. Lah keliru. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar makharijul huruf agar kita bisa dengan benar dan tepat mengucapkan Al-Qur'an, mengucapkan ad-du'a fi shalah wal azkar fi shalah. Nah, ini suatu hal yang wajib setiap ba'da zuhur secara keseluruhan ikhwan harus belajar Al-Qur'an mulai hari ini fahimtum sami'tum nah esbiru ini pelajaran wajib Al-Kiba nah pelajaran wajib di Al-Kiba adalah qiraatul Qur'an nah ilahuna ada yang perlu disampaikan ha irji' Ada. Makan habis tur makan. Enggak, enggak langsung. Jadi istirahat. Sholat itu kan refreshing ya. Nah, sholat itu refreshing. Nah, barakallahu fikum wudu, sholat, zikir ini refreshing. Nah, kalau masih kurang Ustaz, lo kok kurang? Ingat ada pisang goreng di sana di Maksof ya sudahlah beli pisang goreng dulu kemudian makan eh, kira-kira ya, berapa waktunya diatur nanti tepatnya jam berapa kita selesai sholat itu jam setengah satu lewat lima mungkin atau setengah satu katakan kalau nggak terlambat itu setengah satu dimulai jam berapa jam satu talimnya Hah?